بسم الله الرحمن الرحيم وقال رضي الله عنه ونفع به في هذه الآية إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين تطمين للنفوس لأنه أكده بأن وفي هو الرزاق مبالغة لأنه لم يقل الرازق زيادة في طمأنينة النفس عند اضطرابها ذو القوة المتين فمن كان رازقه قويا yubshiru bi kulli khair alaihi illa yabqa muntaziran nawalihi wa madadih eh dikatakan oleh Ahmad bin Umar bin Sumait kalau kita menghayati ayat ini innallaha sesungguhnya Allah pakai inna harfi taukid Huwar Razzaq sirat mubalaghah bukan Huwar Razik. Razzaq yang Maha memberi litakrir wa takthir Dul quwwatil matin yang memiliki kekuatan yang besar. Coba kamu perhatikan ayat ini. Ini takminun nufus, membuat kamu itu tumakninah. Ini menenangkan jiwa kamu, menenteramkan jiwa kamu ini. Pertama, Allah membuat mengawali kalimat sesungguhnya Allah itu Maha memberi rezeki. Jangan sampai kamu itu gundah, gelisah. Jangan khawatir. Allah itu nggak pernah habis kok memberi rezeki, nggak pernah berhenti daripada sifatnya sebagai pemberi rezeki. Kemudian bukan hanya memberi, razak yang banyak memberi rezeki, razak. Kadzaba yakdibu bohong. Orang yang bohong kadibun. Orang yang banyak bohong kadzab. Hah? Ghasala silu mencuci. Ghasilun orang yang mencuci walaupun satu kali tapi ghasal banyak mencuci. Razaga yarzugu memberi rezeki. Razigun pernah memberi rezeki. Razak selalu memberi rezeki dan itu selalu bukan berarti sifat Allah berhenti. Kalau kamu dari itu sekarang selalu menghadiri majelis taklim kalau mati berhenti kamu. Tapi kalau Allah Razak yang nggak pernah berhenti. Selalu sifatnya memberi, memberi, memberi. Karena itu kalau ada orang gelisah dengan rizki Tuhan, itu orang yang sudah keterlaluan. Dzul quwwatil matin. Allah kalimat setelahnya bukan dengan Razak saja, lam yagul ar-razik. Ini tambah lagi itu maknina, sudah pakai anna taukid tapi Razak lagi menambah itu maknina indaktirabiha ketika manusia gelisah ketika itu gelisah itu adafas dul quwwatil matin Allah yang memiliki kekuatan faman kana raziquhu qawiyan maka barang siapa yang memberi rizki kepada dia itu qawi orang yang kuat bukan orang pas-pasan yang ngasih bukan bukan miliarder triliuner ini razak pemilik langit dan bumi ini yang memberi rizki ini Siapa orang yang rozik memberi rezekinya itu yang kuat, yubshir bikul leher Pasti dia tadi itu memberikan kabar gembira. Memberikan kebaikan terus. Nah, kalau kamu itu punya sepuluh ribu, ya ngekei satu serongatus. Tapi kalau punya satu miliar agak banyak, satu triliun agak banyak. Lah kalau khalikus samawatul ard, malikus samawatul ard yang memiliki langit dan bumi, jangan khawatir dul kuwa, dia adalah orang yang kuat yang memberi rezeki dari itu Hah? terus tugasnya kita apa tugasnya kita yang sudah dijamin eh jangan khawatir sesungguhnya Allah ini Tuhan kamu itu maha memberi loh dan maha kuat loh ya tugasnya kamu apa alaihi Allah yabqa muntadiran nawali wa madadi tugasnya, wajibnya dia, dia harus tetap menunggu linawali untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Wa madadih dan pemberian Allah, Allah wis. Dia hendaknya dia tetap selalu mengharap nunggu kapan bagian dia dia kasih rizki, khalas Yang sabar, jangan kesusu kamu. Yang jelas Allah sudah menyatakan Allah Maha beri rezeki dan kuat, jangan khawatir. Pasti Terus gimana? Ya udah tunggu aja. Satu, satu saat akan sampai kepada kamu. Jangan kamu bingung, gelisah, ya opo, ya opo, ya opo. Ibadah yang benar ditunggu. Saatnya akan sampai kepada kamu nantinya. Enteng jadinya kalau begitu. Enggak gelisah, enggak stres. Akhirnya enggak bisa tidur kecuali enggak dibantu obat nanti kamu. Mau jadi begitu nanti. Hah? Subhanallah. Habib Umar bin Hussein Pak Agil itu pernah cerita sama kita dahulu itu ada satu orang menangis ke Sufyan Atsauri nangis dia nangis dia yang anak ini mau tobat dosa anak besar kata dia oh besar dosa ini sebesar apa dosa oh sangat besar kata dia besar sama bumi lebih besar dosa anak Langit lebih besar dosa sana. Siapa ini? Dia bilang apapun sebesar apapun dosa kamu kalau kembali kepada Allah itu kecil dibandingkan dengan lautan maghfirah Allah, ampunan Allah. Alhamdulillah kata dia. Penasaran ini Imam Sofyan ini. Dosa apa sih kamu ini? Anak ini pencuri kafan ini. Jadi siapapun ada orang meninggal pasti anak ngubur. Malam mana gali lagi? Tak ambil kafannya, tak tinggal mayitnya telanjang di situ. Tak kubur lagi. Dan itu menjadi satu kebiasaan saya sampai seribu mayit yang saya curi kafannya. Ya apa? Ya tidak apa-apa diampuni dosa. Cuma aku aneh tadi ya Imam, dari seribu mayit muslim yang saya ambil kapannya itu ketika saya gali kuburannya semuanya berubah tidak ada menghadap kiblat katanya berubah arah hanya dua oh apa penyebabnya menunduk Imam Sufyan enggak kemudian Imam Sufyan menyatakan penyebabnya adalah ragu terhadap jaminan rizki Allah ragu terhadap jaminan rezeki Allah itu berkaitan dengan iman hati-hati ya nah, karena itu jangan sedikit pun kita ragu bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Tuhan nggak usahlah inti merencanakan untuk yang tidak baik percuma yang kamu dapatkan sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang aja hidup di atas dunia. Kalau belum sampai, pasti kamu tadi itu belum tidak akan mendapatkan. Kalau sudah sampai, walaupun nanti tidur sampai, Hmm, walaupun tidur sampai jangan punya rencana yang tidak baik biar dapat rezeki yang halal. Enten. Insyaallah insyirah itu sadar ya. Itu akan menjadi tenang, lapang itu dada kita. Hat satu lagi. Wa radhiyallahu anhu man hasuna dhannuhu kaburat himmatuh wa man sa'a dhannuhu dha'afat himmatuh wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum Man hasunadhannu siapa yang bagus prasangkanya kaburat himmatu maka akan menjadi besar semangatnya. Ada orang dia tadi itu husnudzon saya bekerja saya akan diberi rezeki sama Allah Subhanahu wa taala semangat kerjanya saya belajar, saya masa depan akan jadikan alim insya Allah. Allah Semangat belajarnya. Orang sakit, saya berobat, saya yakin si afi oleh Allah. Semangat dia berobatnya. Man hasunadhannu siapa orang yang bagus husnudzannya terhadap Tuhannya kaburat himmatuh dia akan besar semangatnya. Enggak pernah putus asa orang itu. Waman sa'a dhannu siapa orang yang jelek prasangkanya, dha'ufat himmatuh, lemah semangatnya. Sudah mungkin sudah saya itu sehat, tidak mungkin sudah. Tidak bersemangat dia berobat. Tidak mungkin saya alim, tidak mungkin saya apal, sudah tidak mungkin sebenarnya. Tidak ada semangat nantinya dalam belajarnya. Tidak mungkin sudah saya ini sudah ditakdir sampai mati melarat sudah. Tidak mungkin semangat dalam pekerjaannya. Nggak boleh orang putus asa, harus husnudzon. Hari ini nggak berhasil, mungkin besok. Mungkin satu bulan lagi, mungkin setahun lagi, terus begitu, kejar. Husnudzon. Paham ya? Husnudzon, Tuhan akan memberi. Begitu besar himmahnya. Tentunya himmah yang kamu bina adalah himmah untuk bisa mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ah, Allah berfirman, "Wa dzalikum dhannukumul Donantum birabbikum ardakum itulah prasangka kamu ini yang kamu prasangkakan terhadap Tuhan kamu perasaan jelek ini ardakum membuat kamu tadi itu menjadi terhina prasangka jelek sama Tuhan jadi hina coba husnudzon sama Tuhan semangat kamu kamu berangkat ke dokter yang dikeluarkan sama dokter jarum yang dikeluarkan sama dokter alat-alat yang buat sakit tapi kamu khusnudon ini dokter akan ngobati saya siap kamu tadi itu disuntik masa kamu terhadap Tuhan kamu disediakan sama Allah subhanahu wa ta'ala surga disediakan pahala bantuan macam-macam cuma kamu dari itu harus siap sholat harus siap baca Quran kamu tidak nonton sama Tuhan kamu apa iya kalau saya nggak melakukan itu rezeki akan ah, dapat rezeki. Apa iya? Itu yang membuat kamu ringa, hina. Kamu akan menjadi orang terhina nantinya. Hmm? kenapa? Suudon terhadap Tuhan. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaslatani leisa ba'dahuma khairun minhuma. Ada dua perkara tidak ada setelah dua perkara ini yang lebih baik. Terbaik ini husnudzan billah wa husnudzan ibadillah husnudzan terhadap Allah dan husnudzan terhadap hamba Allah wa khaslatani laisa ba'dahuma syarrun minhuma ada dua perkara yang tidak ada yang lebih jelek daripada dua perkara ini terjelek sudah suudzan billah suudzan terhadap Allah dan suudzan terhadap hamba-hambanya Allah karena itu yang husnudzan terhadap Allah yakinlah bahwa Allah itu masih memperhatikan kamu, cinta kamu, cuma tinggal saatnya, saat kamu yang paling tepat untuk dikasih rezeki, saat kamu tepat untuk dibantu oleh Allah, itu Allah yang maha mengetahui. Semoga insya Allah kita bisa menjadi orang bisa berpasrah kepada Tuhan.